طيب أسلوب جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Sekarang kita dalam bab baru. Halaman 360. Tolong diperhatikan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillah taala wa sirru qaulakum aw jahru innahu alimun bidatis dhatis sudur ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى يتخافتون أي يتسارون على الحديث برقم 7525 حدثني أمرو بن زرارة عن سيم أخبرنا أبو بسر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال ini qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala fa siapa Ibn Abbas نزلت يعني هذه الآية آية ترون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخفت بها عن أصحابك أي عن أصحابك fala tusmi'uhum wabtagi baina dzalika sabila ini juga sebagaimana dari bab-bab yang sebelumnya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala ingin menetapkan bahwasanya fi'lul abd fil qira'ah adalah makhluk dan yang dibaca yaitu makro kalamullah. Sebagaimana yang telah sering kita sebutkan, hal ini dibikin kitab khusus oleh Imam Bukhari dengan judul Kholku Af'alul Ibad. Yani Af'alul Ibad makhlukah. Kholku Af'alul Ibad maknanya Af'alul Ibad makhlukatun perbuatan hamba adalah makhluk. Sampai perbuatan tersebut terkait dengan bacaan dia terhadap Al-Quran. Fi'lul abad bil kira'ah makhlukun. Walaupun kira tadi membaca Al-Quran. Itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahmatullah dalam bab ini dan bab sebelumnya. Beliau membawakan ayat ini wasirru qaulakum abjaharu bi. Innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakan laporkan kalian atau kalian ucapkan terang-terangan dengan perkataan itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ala ya'lamu. Tidak akan mengetahui siapa yang telah menciptakan. Dia adalah maha lembut dan maha mengetahui al-khabir Yatakhafatuna mananya yatasarruna. Takhafata tasarro sama saja. Saling merahasiakan perkataan. Yatakhafatun mananya yatasarun Saling merahasiakan perkataan. <clears throat> Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam firman Allah Taala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ayat ini turun kata kata kata Abdullah bin Abbas turun dan ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan bersembunyi mukhtafin ikhtafa yakhtafi ikhtifaan fa huwa mukhtafin mukhtafin Kenapa dibuang ribilatnya? Karena ketemu dua tanwin. <clears throat> Rasulullah ketika itu bersembunyi di Mekah. Ketika ayat tadi turun wala tadzhar bisalatika wala khafid biha. Maka dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Suaranya diangkat dengan bacaan Al-Quran. Dan apabila kaum musyrikin mendengar bacaan Nabi SAW terhadap Al-Quran, mereka mencela Al-Quran dan mencela yang menurunkan ini mencela Allah. Dan mencela yang datang dengan Al-Quran, yaitu Jibril. Dan juga mencela Rasulullah SAW فمن جاء به فقال الله li صلى الله عليه وسلم maka berkata Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bi salatika jangan kau keraskan dengan salatmu makna salat di sini adalah qiraah bacaan jangan kau keraskan dengan bacaanmu maka akan didengar oleh musyrikin lalu mereka dengan sebab mendengar itu mencela Al-Qur'an. Dan juga engkau wahai Nabi jangan kau pelankan sehingga tidak mendengar bacaanmu tadi para sahabatmu tidak mendengarkannya. Tapi wabtagi ibadah dzalika sabila kan tapi carilah cara membaca Al-Qur'an antara keras dan antara pelan. Syahid yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah wala tajhar bi salatika yakni wala tajhar bi qiraatika. Mafhum? Dan telah kita lewati bahwasanya kiroa adalah fi'lul abad yang diinginkan maka makhluk. Tapi yang makruh yang dibaca dia adalah kalamullah. Jadi mereka mencela Al-Quran juga mencela Nabi. Perbuatan beliau dicela karena mengeraskan bacaan. Juga mencela kalamullah yang dibaca. Di fiilnya Nabi yang dia itu makhluk dicela sekalian. Dengan juga mencela yang dibaca juga mencela yang menurunkannya yaitu Allah. Adapun yang diinginkan dari syaitan adalah tadi bahwasanya fi'lul abad qiraatu Nabi sallallahu alaihi terdapat terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Adapun yang dibaca adalah kalamullah. <clears throat> Karena al-masdar ini bisa bermakna makro, semaf'ul, bisa bermakna fi'il. Kalau fi'il dia kalau makhluk, seperti Quran bisa mana makro, bisa bagaimana fi'lu kira, fi'lul apa fi'lul qari. Fi'lul qari makhluk. Makro kalamullah. Itu lafaz Al-Qur'an. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, "Wa tasmiyatul qira'ati salatan ma yustagrab." Ma yustagrab. Ma ini manafi. Istagrab ini fi'il film mudhari' mabni majhul. Penamaan al-qiraah dengan disebut dengan salat ini tidak apa? Tidak asing. Ma istagrab tidak asing. Jadi penyebutan bacaan dengan disebut itu adalah salat, itu lo tidak asing. Ma istagrab tidak asing. Mahfum. Jadi bagi yang belum bisa mungkin yang secara tepat betul saja. Li'annaha karena bacaan tadi salatun li'annaha li'anna al-qira'ata salatun. Li'annaha fil haqiqah salatun. Karena pada hakikatnya sol, li'anna, karena pada hakikatnya qira'ah adalah salat. Tambah lagi dengan penjelasan yang lebih kuat takit dengan ucapan beliau li annaha du'aun. Salat dalamnya adalah doa. Wasana berupa doa, berupa pujian atas Allah. Dan berupa bacaan tilawatul kitabih, Iya salatun Wa tilawatul likitabi ya salatun dan membaca kitabnya Allah ini Al-Qur'an juga as-salat. Perhatikan di situ. Kenapa? Karena makna salat dikatakan di beliau wa salatu tutlaku ala doa. Karena makna salat bisa diungkapkan semakna dengan doa. Juga semakna dengan doroah Dora adalah merendah. Ilallah kepada Allah. Dora meren, merendah. Merendah diri kepada Allah. Itu salat. Itulah makna salat. Wa ta'abbudullahu subhanahu wa ta'ala tusamma salatan. Bacaannya wa ta'abbudu bukan wa ta'abbudi. Wa wawani wa istinafiyah permulaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebut juga salat. Perhatikan. Ia kalam yang perlu dicermati. Ibadah kita kepada Allah juga disebut dengan salat. Kita tahu bahwa ibadah ini banyak macamnya. Doa kita, zikir kita, salat kita. Dan macam-macam perkara ibadah. Saya Bas menyebutkan boleh disebut dengan salat. Ini yang perlu cermati ya, ikhwah. kalau ini kadang kita nggak menjumpai tempat yang lain. Wa minhu qauluhu alaihi satu wassalam fil hadis sahih. Dan dari semakna dengan apa yang sebelumnya disebutkan tentang makna salat yang segitu banyak macam-macamnya. Perkataan alaihi salam, perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Yaqulullahu azza wa jal. Allah taala Allah azza wa jal berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ini namanya hadis hadisun qudsiyun. Allah taala berfirman dalam hadis ini, qasamtu sholata baina baini wa baina abdi nisfaini. Nah kalau itu perhatikan. Bahwasanya ta'bud itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan sholat. Kenapa? Karena bacaan al-fatihah. Di situ adalah berupa ibadah. Di antaranya doa. Di antaranya adalah memuji Allah. Ya kan? Di antaranya adalah menetapkan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Maka itu semua termasuk perkataan perkara ibadah. Dinamai dengan sholat. Ini syahidnya kalamnya beliau wa ta'abud lahu subhanahu wa ta'ala tu sama sholatan. Di mana bahwasanya dalam hadis Al-Qudsi Allah Ta'ala berfirman Aku membagi sholat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Baini wa baina abdi. Bain di sini diulang untuk takdir. Ya kan? Berkata ah, Syekh ah, Mu'tali Adam dalam sebagian seharusnya. Beliau menjelaskan tentang makna bain diulang dalam satu kalimat seperti ini. Maknanya takkit. tu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Apa itu sholat di sini yang dibagi oleh Allah? yaitu bacaannya seorang hamba Al-Fatihah. idza qala alhamdulillah rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Apabila seorang hamba berkata alhamdulillah rabbil alamin, Allah telah berfirman berkata hambaku memuji aku. Wa idza qala ar rahim qala asna alayya abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani majadani abdi. Majadani majada masjid masjid. Ila akhir hadis. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya ibadah kita disebut adalah salat. Kenapa? Karena bacaannya seorang hamba terhadap Al-Fatihah ketika sholat ini dikatakan sholat Jadi qiraatul Fatihah dikatakan sholat Fasamma al-Fatihata salatan. Maka di sini Allah menyebut Al-Fatihah, ini suratul Fatihah disebut dengan sholat Alasannya li'annaha ini namanya apa? Taklil ataupun alasan. Alasannya li'annaha ruknus salati karena Al-Fatihah adalah rukun sholat Rukun itu beda dengan syarat. Kalau syarat perkara luar dari perkara ibadah. Kalau rukun perkara yang masuk dalam hakikat perkara tersebut. Ini rukun. Perhatikan, kalau syarat perkara luar seperti wudhu. Perhatikan, kalau rukun dakhilun fil mahiyah masuk dalam datnya perkara yang disebut rukun dalamnya. <clears throat> Maka perbedaan antara rukun dengan syarat, sebagian alul mengatakan, kalau rukun ketika lupa, bisa didatangkan dengan apa yang dilupakan, ditambah dengan sujud, sahwi. Kalau syarat lupa ataupun sengaja batal yang dirukunkan, yang disyaratkan. Itu perbedaannya. Kalau syarat lupa ataupun sengaja batal. Jika ingat masih dalam waktu wajib mengulang. Enggak ada sujud sahwi. Seperti lupa wudhu. Ya kan? maka batal sholatnya. Ketika ingat masih dalam waktu. Sengaja tinggalkan wudhu juga batal. Kalau rukun sengaja tinggalkan batal sholatnya. Kalau lupa boleh didatangkan dengan apa yang dilupakan kemudian ditambah dengan sujud sahwi dua kali sejadatai sujud sahwi sejadatai sah, sahwi itu sebagian ulama mengatakan seperti itu kalau wajib. Ya kan? Jika lupa karena eh, tinggalkan karena lupa maka tidak perlu diganti. Tapi cukup dengan sujud sahwi. Seperti lupa tasawuf awal. Enggak didatangkan dengan tasawuf awal lagi tapi cukup dengan diganti sujud sahwi. Itu perbedaan antara syarat rukun dan wajib. Adapun perkara sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah sholat, maka sujud sahwi tidak wajib sebagaimana hal tadi yang dilupa, lupakan perkara sunnah. Allah alam. Demikian sebagian ulama merinci seperti itu. Baik. Fasamal Fatihah salatan li'anha ruknus sholat. Al-Fatihah disebut dengan salat karena ia adalah rukun salat. Walianna ibadatun azimatun karena Al-Fatihah adalah ibadah yang sangat agung. Pernah ya, Pak? Jadi di sini kita mendapatkan beberapa faedah di antaranya ada tadi wa ta'abbudu lahu subhanahu wa ta'ala tusamma salatan. Ibadah kita kepada Allah SWT itu dinamai dengan sholat. Buktinya adalah bacaan itu Al-Fatih, Al-Fatihah. Nah, ini ungkapan yang lebih luas tentang makna as sholat Kalau lima Bukhari rahmat taala ratus dua puluh wa dua puluh enam. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عنها قالت عن هشام عن أبي من أبو من أبوه siapa Ur Urwa berkata Isa radhiyallahu anha nazalat adil ayatu Ayat ini turun wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha fit du'a. Ini beda dengan yang sebelumnya. Ya kan? Tadi dikatakan turunnya ayat ini dalam bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Tapi di sini dari Aisyah dalam doa katanya. Maka kita perlu lihat bagaimana terjadinya Syekh bin Bas antara dua riwayat ini yang terlihat adanya pertentangan. Berkata rahimahullah taala Isa eh, bin Bas al-Azhar, "Qaul bin Abbas tala anhuma fi hadha." Yang lebih zahir tentang penafsiran ayat tadi adalah perkataan dari Abdullah bin Abbas. Bahwasanya turun ayat ini bukan dalam masalah doa tapi dalam masalah kira kiraah. Wa anha fil kiraah. Bahwasanya ayat ini turunnya wa anha wa anha hadil ayat nazalat fil kiraah. Wa anha ini wa anna hadil ayat nazalat fil kiraah la fit doa. Bahwasanya ayat tadi wala tazhar bi salatika wala tukhafit biha turunnya adalah dalam masalah bacaan bukan dalam masalah doa. Lianna doa alasannya saya bin Bas. Kenapa? Lianna doa karena doa itu yustahabbu fi al-ikhfatu wal israru ma yakunu baina dzalik. Bal yustahabbu fihi al-ikhfat. Karena doa itu disebabkan di dalamnya ikhfat. Ikhfat wal israr Maknanya sama. Dipelankan. Ini sebabnya Bukan antara ikhfat dan isror. Tapi disebabkan di dalam doa itu adalah ikhfat ya ini dipelankan. Isror, ikhfat maknanya sama, pelan. Disirkan. Dalilnya yaitu ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Saidnya wa khufya. Serulah Rabb kalian dengan tadarru merendah diri dan khufya ya ini apa? Pelan, ikhfat, israr. Fal israru fi du'ai matlubun maka memelankan dalam doa itu adalah matlub perkara yang tertuntut. Diminta seorang dain, seorang yang berdoa memelankan doanya. Nanti akan dikecualikan. Wa qulu wa la tukhaffid biha yaktadi khilaf dzalik. Wa la tukhaffid biha dan jangan kau pelankan dengan dengannya. Nya ini adalah menuntut Beda daripada apa yang dimaksud oleh Aisyah yaitu doa. Walau COVID biha konsekuensinya beda dengan penuturannya Aisyah yaitu doa. Nah, yak tadi khilafah dari khilafah ma ini ma qalat bi Aisyah. menuntut beda apa yang dikatakan oleh Aisyah. Kenapa? Karena yang dengan adalah kiraah. Walidak maqalahu Ibnu Abbas telah anhuma anal murada bihi al kiraatu adharu wa abiyanu. Dikarenakan inilah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya yang dimaksud dengan walatu khafid biha ini adalah bacaan kiraah bukan doa. Ini lebih adhar, lebih abiyan, lebih jelas, lebih terang. Hah? berapa? apa? Ya kerja khilafah dari maksudnya? Doa. Ya tadi beda dengan doa. Walau alam. Walau tukhafid biha. Ya tadi kalam ini yak tadi menuntut beda dengan doa. Hah? Ayo. Kalau sarf itu matlubun. Membelankan dalam doa tertuntut. Sedangkan firman Allah Ta'ala wala tukhafit biha menuntut beda dengan is Isyarat gitu. Ya bisa juga. Janganlah khair. Belajar ma kalau Ibnu Abbas kalau anu makna al-murad bi al-qira'ah dhar wa bayan. Eh, bisa jazakallahu khair. <clears throat> Wala tukhafid biha, jangan kau pelankan dengannya. Menuntut beda dengan is Israr. Gitu. Ya. Menurut beda dengan israr gitu. Tapi kiro kiro a. Ayo. Nah, iya, Makanya bukan doa dari kiro a. Ya tadi yang tadi khilaf tadi menuntut beda dengan daripada doa yakni kiroah udah. Yak tadi khilafah doa yakni khilaful isror yakni kiro kiroah. Mungkin ya, seperti itulah. Wala covid biar jangan kau pelankan dengan bacaanmu. Itu menuntut beda dengan isror. Sekarang yang kita inginkan bukan itu. Zalik ini isyaratnya kemana? Dalika ini kemana isyaratnya? Ini musar ilahi apa? Doa, udah. Berarti kiro, kiro ah. Ya sudah. Ayo. Maksudnya itu dalika ini musar ilahinya adalah do, doa. Wallahu alam. Berarti yang diinginkan dengan ayat ini adalah kira kira bukan do, doa. Wallahu alam. Baik. Amma doa fa wa masru'un fi sirru bainal abdi wa bain rabbi illa idza kana yu yu'ammanu alaihi. il kunut wal istisqa wa nahwi dzalik. Hadza yajharu wa la yukhafat. Yajharu Adapun doa, maka yang disyariatkan dalamnya adalah sirplan antara hamba dan antara Robnya. Kecuali apabila doa tadi itu doa yang diamini. Doa yang diamini, ya ammanu alaihi. Seperti doa ul kunut, doa ul istisqa. Dan semisalnya ini dikeraskan dan tidak dipelankan. Dikeraskan. Itu haru. Apa? Nah. Jadi doa yang di situ diamini maka di syaratnya dikeras, dikeraskan. Yang ada aminnya itu loh. Yang mendengarkan bilang amin. Nah, itu dikeraskan. Cuma hukum asal doa adalah dipelan, dipelankan kecuali tempat-tempat tertentu seperti doa ulkunut, kunut, doa sisko dan semisalnya. Fa'ulima bidzalika anna al-murada bis salati huna al-qira'atu kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka yang di maka diketahui dengan apa yang telah lewat dari penjelasan tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan as-salat di sini adalah bacaan. Jadi bacaan itu bisa disebut dengan as-salat dalam ungkapan bahasa. Juga secara syar'i pun bisa diterapkan Kenapa? Karena seorang yang melakukan sholat membaca Al-Fatihah ini dikatakan kira dikatakan sholat. Jadi ini yang dibagi oleh Allah adalah apa? Apa kira? Kira. Sebagaimana perkataannya telah benar surat taala anhuma. Baik. <clears throat> Dan faedah seperti ini ya, bahwa Kadang kita juga luput. Maka ini sebagai tadkir. Sebagai bentuk untuk kita ingat. Tadkir bagi kita. <clears throat> Maka setiap hari minimal kita dapat faedah. Satu, dua, faedah. <clears throat> Qala rahimahullah ta'ala laris barakum sab'al wa sami'a wa sabah wa isri'in 7527. Hadasan Ishaq حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به Abu Hurairah anhu menuturkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukan dari golongan kami." Orang yang tidak menyanyikan Al-Quran. Tagonna ya tagonna. Menya, menyanyi. Melakukan. Eh, melakukan Al-Quran. Wazada goyruhu yajharu bihi. Yang selain siapa di sini? Selain oleh alam siapa di sini yang dikatakan goyruhu ini? Oleh alam yajharu bihi. Laisa minna man lam yajhar bil Qur'an. Yatagonna yani yatajhar. <clears throat> Asyara berkata Syekh bin Bas rahmatullah wa hadza fi al-hassu ala tahsin as-saut fil qira'ah wa talazzudi fil qira'ah wal khusu'i fiha wa tahazzuni hatta tuharrikal quluba lil qari' wal mustami' Dalam hadis ini ada faedah al-hassu, dorongan, anjuran untuk memperbagus suara dengan bacaan Al-Qur'an. Untuk talagut, yakni mengambil kelezatan bagaimana caranya Quran tadi dibaca si pembacanya merasa lezat dengan bacaannya juga yang mendengarkannya ini disyariatkan diperbagus biar terasa enak didengar. Wal khusuk fiha dan juga khusuk di dalamnya. Dan tahadzun dan mengambil sikap kesedihan dalam apa yang dibaca dalam bacaan Al-Qur'an. Hatta supaya supaya bisa menggerakkan hati bagi si pembaca dan bagi yang mendengarkan bacaan tersebut. Apa itu? Wa minhu dan diantara apa yang dimaksud dengan hadis di atas semakna dengannya yaitu zayinul qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Dan semakna dengan hadis ini juga ma'adhinallahu li syai'in ka idnihi atau ka adnihi li adnihi li nabiyyin hasanis sauti. Allah tidak mengizinkan terhadap sesuatu seperti izinnya Allah kepada nabi yang dia suaranya bagus linabiyin hasanis sauti Allah tidak pernah mengizinkan untuk sesuatu seperti izinnya berarti di sini ada keutamaan karena izin Allah banyak cuma izin yang paling terbesar Tekankan izin tadi adalah izin dari Allah untuk seorang nabi yang suaranya bagus. Linabiyin hasanis sauti bil Quran. Ya jarubi mengeraskan dengan Al-Quran. Ini beberapa syawahid yang dibawakan saya bin Bas untuk memperjelas hadis di atas. Wal bil Qur'an ma'a tahsil sauti wa takhassufi fi lahu asarun azimun fi tahrikil qalbil qari wa qulubil mustami'in. Mengeraskan dan mengeraskan dengan bacaan Al-Quran disertai dengan memperbagus suara dan mengambil sikap khusuk dalam membaca tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menggerakkan hatinya sang pembaca juga hatinya para pendengar. Mustami'in. Di sini ada ta, mustami'in istama. Lebih tertekankan daripada sekedar cuma mendengar. Benar-benar memasang telinganya untuk mendengar. Lakin laisa ala sabilit tamtid awil gina akan tapi memperbagus bacaan Al-Qur'an bukan seperti apa? Cara yang dimolorkan. Tamtid itu Antum tuh ngerti apa mana bahasa apa bahasa Arabnya karet? Matot. Karet itu bahasa Arabnya apa? Matot. Atau matot? Eh? modot Itu segini matot. Kata antum beli karet, beli apa? Ma, matot. ini aku matot. Nah, itu ya, karet. Jadi bukan cara memperbagus bacaan Al-Qur'an dengan cara Ditelewerkan. Itu dilewer. Dilewer aliran siapa? Abdul Basit. Saya kira lagi siapa? Hmm? Yang biasanya lomba lomba bacaan menang internasional dari Indonesia. Siapa namanya sekarang? Hmm? Siapa? Muammar. Kalau akhir-akhir ini siapa? Lomba di Iran. Kan? Antum kan saya Sahibu YouTube masa nggak tahu? masa nggak tahu? Nah, itu orang Indonesia yang menang juara internasional di Iran. Nah, tapi di Iran tengok lombanya. Nah, itu juga gitu namanya dengan bentuk apa? Bentuk tamtid, bentuk kayak karet molor. Nah, yang sering dikritisi dalam masalah ini adalah Abdul Basit oleh Syekh Mubil rahimahullah taala. Nafum? Bahkan masuk dalam kitab jajaran dari kalangan para majruhin. <clears throat> Al-majruhun itu Syekh Dan adalah Abdul, Abdul Basit. <clears throat> Kalau di Indonesia mungkin apa Muammar dan semisalnya. Tulis apa sebelumnya? Maria Ulfa. Ya. kita harus. Eh? Siapa? Nanang kosim Aiwa. Jadi lagi la sa'ala sabitamtid wa abil gina. Tapi jangan cara memperbagus bacaan Al-Quran itu dengan cara tamtid. Ini apa? Diperpanjang, dibelok-belokkan. Ataupun gina. Dilagu-lagukan sampai enggak ada bedanya dengan nyanyian. Sebagaimana komentarnya saya mobil terhadap Abdul Basit. Al-Misri. Ya kan? Ini perhatikan juga adzan. Adzan jangan suka dilakukan di gelok-gelokkan kayak ular. Nah, itu nggak bagus. <clears throat> Innama tagonni ataladzudu bihi. Innama tagonni atalar bihi. Hanya saja yang dikatakan tagonni dengan Al-Qur'an itu melakukan Al-Quran adalah taladdud bihi wa tahsinus sauti bihi. Hanya saja yang dinamai dengan melakukan Al-Quran adalah talazut. Merasa lezat dengan Al-Quran, memperbagus suara dengannya. Apa itu? Jadi jangan mengikuti bacaan yang sekarang ini diperjualbelikan. Juga ini juga ada. Ya kan? Biasanya mulutnya di oh, gini kan mulutnya. Nah, itu di, mulutnya dibelok-belokkan, diputer-puter. Nah, iya. itu kalau nggak latihan yang lama nggak nggak jadi itu. Nah, ini perhatikan Yahwa. Jadi jangan orang itu latah dengan apa yang tersebar di <clears throat> beberapa kaset rekaman yang pesan tadi itu di bikin-bikin sampai nggak ada beda antara nyanyian dengan bacaan Al-Quran. Tapi ikhwah, itu yang seolah perlu diambil faedah dari daras kita ini. <clears throat> Soalun menasikh takallama ala isarihu wala ma takallama abil aini. Betul. Pertanyaan dari Syekh rahimahullah taala. Saya bertanya kepada murid-muridnya. Ya ini Ibn Hajar rahimahullah taala Apakah berkomentar atas hadis ini atau enggak berkomentar? Terus juga bagaimana kalau Aini? Aini juga apakah berkomentar? Itu. Jawaban dari sebagian santrinya, qala al Ibnu Hajar fil fatah. Fath. salis asar safah sami'a awwahid wahid wa hadisu Abi hurero laisa minna man, man lam yatagun nabil Qur'an wajada ghairuhu Auradahu bihi awradahu min tariqi Hadatsana Ibnu Syihab bin waqad madha fi fadhilil Qur'an wa fi bab qaulillahi ta'ala wala tanfa'us safaatu indahu illa limanin adinalahu. lahu. Min tariqi Ukail an ibni an ibni an ibni Syihab bil lafadz ma'adinallahu li ma ma'adina li nabiyyin yataganna bil Qur'an. Wa qala sahibun lau yajharu bihi saya sayati qariban min Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tapi ya kan, insya Allah sudah agak capek. Cukup ini dulu dan insya Allah kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah. Tafadhol.